Ceramah singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Satu-satunya firman Allah atau perintah Allah Yang disitu menyebutkan Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelumnya Hanya puasa Kita tidak menjumpai dalam Sholat misalnya Kerjakanlah sholat sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian Atau kerjakanlah eh, zakat sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Meskipun sholat dan zakat juga termasuk amalan umat sebelum kita. Nabi eh, Ismail alaihi salatu wassalam Allah ceritakan dalam Al-Quran Wadhkur fil kitabi Ismaila Innahu kana sadiqal wa'di Wa kana rasulan nabiyah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Di antara sifatnya Ismail kata Allah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Beliau memerintahkan kepada keluarganya untuk mengerjakan salat dan zakat. Padahal itu syariatnya Ismail yang jauh sebelum Bani Israel. Berarti salat dan zakat juga kewajiban umat sebelum kita termasuk juga puasa berdasarkan ayat ini. Karena itulah ini yang menjadi tanda tanya para ditafsir. Kenapa? Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah katakan, Kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, ada tiga catatan yang diberikan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Pertama, ini menunjukkan bahasanya ibadah puasa adalah ibadah yang penting. Makanya Allah wajibkan kepada seluruh umat. Yang kedua, ini memberikan motivasi bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka tidak merasa keberatan untuk melakukan puasa. Kita punya anak lebih dari satu misalnya. Ketika ada anak yang kecil agak malas-malesan, nah, terkadang orang tua ngasih motivasi dengan kakaknya. Kalau kamu susah belajar, susah ini, coba lihat kakakmu itu rajin belajar, rajin. Ketika ada sesuatu yang berat dan sudah dilakukan oleh pendahulu, maka itu menjadi motivator bagi penerusnya. Karena umumnya puasa itu adalah amal ibadah yang berat, maka Allah ceritakan, kalaupun kalian merasa berat untuk berpuasa, dulu sudah ada umat sebelum kalian yang mereka berhasil berpuasa. Karena puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, sehingga kita tinggal mengikuti saja. Karena sudah ada pendahulunya akan terasa lebih lebih ringan. Alhamdulillah kalau di Indonesia puasa hampir tidak terasa. Kalau seperti di daerah-daerah utara, terutama yang dekat dengan gurun ya. Ketika musim panas, puasa lebih terasa. Sehingga bagi mereka ketika baru saja masuk Islam, baru mengenal amal ibadah puasa akan terasa berat apalagi dia harus menghadapi cuaca yang panas. Maka Allah ingatkan, kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana ini pernah sukses dilakukan oleh umat sebelum kalian. Masa kalian nggak bisa untuk menirunya? Karena itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kahfi sebagai muqaddimah hijrah bagi para sahabat untuk menceritakan bahasanya hijrah yang kalian lakukan sudah pernah ada umat sebelum kalian yang berhasil melakukannya. Seperti Ashabul Kahfi. Mereka hijrah meninggalkan apa? Kampung halamannya, keluarganya, harta bendanya, dan bahkan tidak ada yang menampungnya. Akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua. Kalian masih nyaman, ada yang menampungnya, yaitu orang Ansor. Meskipun senyamannya hijrah tetap gak enak bagi kita ya. Sehingga kalau kita diminta seperti itu ya belum tentu sanggup untuk melakukannya. Intinya di sini memberikan pelajaran amal ibadah yang di situ disebutkan bahasanya dia juga dipraktekkan oleh umat sebelum kita ini menjadi motivasi agar kita lebih ringan dalam mengamalkannya. Baru saja Anda menyimak saja anda drama singkat Radio Muskat.